Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin Wal akibatu lil muttaqin Wala udwana illa ala zalimin Ashhadu an la ilaha illallah waliyu salihin وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خير الأنبياء والمرسلين Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu amma ba'du Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah Kita masih membahas tentang al-istimrar wal baqa li ahli sunnah wal jamaah yaitu terus-menerus serta kekalnya ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah atas penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala yang yang mana agama ini serta orang-orang yang berkomitmen di atasnya barakallahu fikum tidak akan lekang di atau lenyap begitu saja. nam terbenam di dalam bumi, namun agama ini beserta para pengikutnya akan terus-menerus ada sampai nanti Allah kehendaki di hari kiamat nanti Allah angkat mereka semuanya. Allah angkat agama ini dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala pun juga mewafatkan orang-orang thayyibun, orang-orang muti'in, orang-orang yang taat, orang-orang yang baik orang-orang istiqomah di atas din ini akan Allah wafatkan dengan dimunculkan atau di, me, bertiupnya angin yang mencabut ruh seluruh hamba-hamba yang beriman. Taib. Ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Setelah pada pertemuan yang lalu kita membaca beberapa ahadith yang menunjukkan bahwasannya ahlu sunnati wal jamaah terus-menerus ada dan komitmen mereka di dalam berpegang teguh terhadap agama ini itu pun juga terus ada sampai nanti di hari kiamat dan sampai mereka bergabung bersama Barakallahu fikum Nabiullah Isa alaihi salam di akhir zaman. Taib. Dan pada pertemuan yang lalu telah juga dijelaskan bahwasannya akan terus Allah bangkitkan dan akan terus Allah munculkan para ulama di setiap penghujung satu abad untuk senantiasa menjaga kemurnian agama ini. Untuk senantiasa menjaga kemurnian agama ini yang mana mereka menjadi para mujaddidun. Para mujaddidun yang memperbaharui bukan dengan memperbaharui ajaran agama dengan ajaran baru namun semakin menjaga kemurnian agama ini barakallahu fikum dari percampuran-percampuran yang terus diupayakan oleh orang-orang ahlul bidah dan ahlul batil. Kemudian ikhwan fiddina azan ya Allah wa iyyakum. Di antara beberapa hadis yang dibawakan oleh Syekh Abdullah ibn Salfiq al-Zafiri hafizahullah ta'ala yang menjelaskan tentang al-istimrar wal-baqa lil manhaj salafi was salafiyun wa da'wa ahli sunnati wal jamaah itu hadis yang keenam atau hadis yang ketujuh ah, al-ikhbar binuzuli Isa bin Maryam berita tentang diturunkannya Nabiullah Isa alaihi salam fayakudu hadhihi ta'ifata al-mansurata hakiman bi syari'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Syekh Abdullah bin Salfik hafizahullah di antara yang menunjukkan akan terjaga dan kekalnya ajaran manhajus salafi ini tadi karena terus berpegang teguh dan melandasi cara beribadahnya, melandasi cara berideologinya, melandasi cara berakidahnya dengan Al-Quran was Sunnah, maka pun ajaran ini akan tetap kekal, akan tetap abadi barakallahu fikum. Nah, berikut ini adalah penyampaian berita. Penyampaian berita tentang turunnya Nabi Allah Isa ibnu Maryam salam. Dengan turunnya beliau, beliau pun memimpin hadith ta'ifah al-mansurah, kelompok yang terus ditolong ini oleh Allah taala sebagai hakiman, sebagai hakim. Ya, sebagai hakim pemimpin yang memberi yang menjadi naam penentu menjadi hakim yang memutuskan dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad rawa Muslimun fi sahihihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam والذي نفسي بيده ليشكن أن ينزل فيكم ابن مريم صلى الله عليه وسلم حكما مقسطا فيقصر الصليب ويقتل الخنزير ويضع wa ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. Sebagaimana telah diriwayatkan oleh alimah Muslim rahimahullahu taala dalam kitab sahih beliau dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah alaihi salatu wasallam Naam <clears throat> bersabda, Walladhi nafsi biyadih demi zat yang jiwaku ada di, di tangannya. Layushikan na'an yanzila fiikum bunuh Maryam. Nah, sudah benar-benar dekat waktunya. Hampir saja dan hampir-hampir saja akan turun yang namanya Nabiullah Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam sebagai hakaman muqsitan, sebagai hakim dan pemimpin yang adil Ketika beliau turun fayak sirus salib, beliau akan me menghancurkan semua salib-salib wayak tulal khinzir dan dan akan membunuh hewan-hewan babi atau babi babi yang ada di muka bumi. Beliau membunuh semuanya sebagai bentuk bantahan kepada orang-orang yang Nasrani yang dengan keba, penuh kebatilan melenceng dari syariat Nabiullah Isa alaihissalam menghalalkan hewan tersebut. Wa yadha'ul jizyata dan beliau pun menetapkan al-jizyah. Nam pembayaran upeti bagi orang-orang kufar wa yafidhal malu sampai harta kaum muslimin benar-benar melimpah ruah Nam hatta layak baluhu ahad sampai banyak sampai saking banyaknya harta kaum muslimin karena banyaknya orang-orang kufar yang menyampaikan jizyah membayar upeti tersebut sehingga kaum muslimin ini semuanya pada tercukupi sehingga tidak ada satu muslimin pun yang menerimanya menerima apa menerima harta jizyah tersebut wa fi riwayatin Wallahi la yanzilanna benu Maryam hakaman adila. Demi Allah, pasti dan benar-benar pasti akan turun Nabi Allah Isa ibni Maryam hakaman adila sebagai pemimpin yang adil nas salib dan beliau betul-betul pasti dan benar-benar akan menghancurkan salib-salib sebagai bantahan kaum Nasrani Nah, yang meyakini bahwasanya beliau disalib sebagai bantahan akan akidah dan keyakinan kaum Nasrani. wal yaqtulannal khinzira. Dan beliau benar-benar juga pasti akan membunuh babi-babi. Walayada'annal jizyata. Dan beliau akan menetapkan yang namanya jizyah. Pasti dan betul-betul akan menetapkan jizyah tersebut ولتتركن القلاص فلا فلا يسعى عليها ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد ولا يدعو ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد طيب كتب beliau kata Rasulullah alaihi salatu wassalam dan wala tutrakannal qilas beliau akan menetapkan yang namanya jizyah menetapkan yang namanya upeti pembayar upeti yang dibebankan kepada orang-orang kufar terhadap pemerintah kaum muslimin wala tutrakannal qilas Nah, dan akan dibiarkan itu unta-unta mahal dan unta-unta berharga yang disebut dengan istilah kilas yaitu unta yang pada derajat yang tinggi yaitu unta yang benar-benar bernilai yang sangat mahal sekali fala 'alaiha dan tidak ada yang berharap untuk eh, mendapatkannya atau memilikinya wala tadhhabanna syahna wat dan benar-benar hilang itu yang namanya asyahna ya wat permusuhan kebencian at-tahasud saling benci wala atau saling hasad afwan wala yad'uwanna ilal mal dan pasti benar-benar akan di masa pemerintahan Nabi Allah Isa alaihissalam tersebut di masa kepemimpinan beliau ketika beliau nanti turun di hari kiamat beliau pasti benar-benar akan mengajak kaum muslimin untuk menerima harta falayak baluhu ahadun karena sayang kecukupannya kaum muslimin ketika itu makmurnya kaum muslimin ketika itu sehingga tidak ada yang bisa atau mampu menerima harta yang dihimbau oleh Nabi Allah Isa untuk diterima barakallahu fikum karena apa karena memang karena kaum muslimin ketika itu benar-benar telah makmur dan tercukupi semua kebutuhannya sehingga tidak butuh penambahan harta karena sudah bercukup dan bahkan melimpah mungkin. Wa fi riwayatin kaifa antum idza nazala ibnu maryama fiikum wa imamukum minkum. Bagaimana kalian ini kata Rasul alaihi salatu wasallam terhadap para sahabat. Idza nazala ibnu maryama fiikum ketika turunnya Nabiullah Isa alaihi salam di tengah-tengah kalian wa imamukum minkum sementara imam kalian itu bagian dari kalian bagian dari umat ini barakallahu fikum bagian dari umat bagian dari umat ini Nabiullah Isa seorang rasul membawa syariat tersendiri datang barakallahu fikum diturunkan oleh Allah tabaraka wa taala di masa umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam telah me ngikuti syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam wa imamukum minkum dan imam kalian berasal dari kalian yaitu Imam Mahdi. Warawa aidan min tariqi Jabir bin Abdullah qala sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam dan demikian pula diriwayatkan dari jalan sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma kata beliau kata Jabir sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul aku mendengar Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. لا تزال طائفة من أمتي terus-menerus dan akan senantiasa ada sekelompok dari umatku ini yang terus bertempur, berperang. 6. Kokoh serta istiqomah di atas al-haq zahirin menjadi pihak yang ditampilkan menang oleh Allah Subhanahu wa taala ila yaumil qiyamah sampai nanti datangnya hari kiamat qala fayanzilu Isa bin Maryam. Nam, umat ini yang bermanhaj yang bermanhaj ahlus sunnati wal jamaah umat ini yang merupakan at-taifah al-mansurah umat ini sekelompok umat ini yang disebut dengan al-firqah an-najiyah as-salafiyun para pengikut al-manhajus salafi barakallahu fiikum akan terus ada mereka semuanya dan akan terus Allah jaga dan akan terus menang tampil sebagai pemenang sampai nanti di hari kiamat fa'yan zilu Isa bin Maryam sampai nanti itu diturunkannya Nabiullah Isa alaihissalam fayaqulu amiruhum ta'al sallilana sehingga salah seorang pemimpin dari kalangan mereka Naam berkata kepada Nabiullah Isa ta'al sallilana Kemarilah wahai Nabiullah Isa tolong salatlah mengimami kami fayaqulu la inna ba'dakum ala ba'din umara takrimata takrimatallahi hadhil ummah maka beliau pun menolak menyatakan tidak atas permintaan dari pemimpin umat ini yaitu Imam Mahdi inna ba'dakum ala ba'din umara sesungguhnya sebagian kalian di atas sebagian yang lain satu sama lain di antara kalian Salah satunya adalah sekalian semuanya adalah umara para pemerintah. takrimatullahi hadil ummah sebagai bentuk pemuliaan Allah Azza wa Jalla terhadap umat terhadap umat ini. Naam. Yani artinya Nabiullah Isa alaihissalam turun sebagai seorang nabi yang mengikuti agamanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan menghargai kepemimpinan Al-Imam Mahdi yang juga membawa syariat Rasul alaihissalatu wassalam yang ketika itu memimpin kaum muslimin. Kemudian warawa aidan min hadits Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala ذكر رسول الله <coughs> ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداه <coughs> Diriwayatkan pula dari hadis sahabat An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu kata beliau kata An-Nawas bin Sam'an Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang berita seputar Dajjal di suatu hari ila an qala ba'da an dzakarahu wa fitnatahu sampai beliau menyatakan setelah membawakan kisah dan cerita-cerita seputar Dajjal tentang Nah, tentang Dajjal itu sendiri dan tentang besar dan dahsyatnya fitnahnya yang mampu mengubah agama seseorang yang awalnya nah barakallahu fikum awalnya muslim menjadi kafir. Barakallahu fikum. Yang mana awalnya muslim menjadi kafir menjadi pengikut setianya Dajjal. Fabainama hum kadzalik id ba'atsallahu Isa bin Maryam. Dan ketika kondisi fitnah dajjal yang semakin dahsyat tersebut. Naam dan banyak umat manusia yang terfitnah dengan dajjal. Barulah Allah tabaraka wa ta'ala mengutus Nabi Allah Isa bin Maryam fayanzilu indal manaril indal manaril atau indal manaratil bayda maka Nabiullah Isa alaihissalam pun diturunkan di sisi atau di sekitar manaratul manaratul bayda menara putih di sebelah timur syarqi Dimashq di sebelah timur kota Damaskus. Barakallahu fikum. Atau di sebuah wilayah yang bernama Babulud Babu Luddin. Ila anqal sampai pada Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan thumma ya'ti Isa bin tsumma ya'ti Isa bin Maryam qaumun Thumma ya'ti Isa bin Maryam qaumun qad asamahumullahu minhu. <clears throat> Kemudian datanglah suatu kaum menghadapi Isa bin Maryam qad asamahumullahu minhu yang Allah Subhanahu wa taala sengaja menjaga mereka dari Nabiullah Isa alaihissalam fayamsahu an wujuhihim fayamsahu an wujuhihim Kemudian Nabiullah Isa mengusap wajah-wajah mereka wa yuhaddithuhum bidarajatin fil jannah atau kemudian ada suatu kaum datang mendatangi Nabi Allah Isa alaihissalam yang telah Allah jaga. Fayamsahum an wujuhihim. Maka Nabi Allah Isa alaihissalam pun mengusap wajah-wajah mereka. Yuhaddithuhum bidarajatihim dan berbicara kepada mereka menyampaikan tentang kedudukan-kedudukan mereka semuanya di jannah فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم Ketika kondisi demikian, artinya Nabiullah Isa alaihissalam bertemu dengan hamba-hamba Allah yang telah yang telah beliau usap wajahnya dan menyampaikan tentang derajat kedudukan mereka di jannah tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabiullah Isa bahwa saya ini wahai Isa telah mengeluarkan hamba-hambaku la yadani li ahadin biqitalihim yang tidak ada makhluk memiliki dua tangan pun yang bisa kuat untuk berperang menghadapi mereka. Artinya tidak ada satu makhluk, tidak ada manusia pun yang bisa mengalahkan mereka. Faharriz ibadi ilatur. Maka jagalah hamba-hambaku yang taat dan soleh tersebut. Hamba-hambaku yang terus, terus senantiasa berada di atas sunnah. Hamba-hambaku yang terus berada di atas al-jamaah. Hamba-hambaku yang terus berada di atas at-ta'ah hamba-hambaku yang ta'ifah al-mansurah, al-firqah an-najiyah, ahlus sunnah wal jamaah as-salafiyun. Jagalah mereka wahai Isa ibnu Maryam ya jagalah mereka faharriz ibadi ila tur arahkan mereka ajak mereka untuk berlindung ke bukit tur tur saina wa ya ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun kemudian Allah azza wa jalla mengeluarkan dan mengutus nah mengeluarkan juj wa ma'juj yang mana mereka berjalan dengan sedemikian cepat eh, dengan sedemikian cepatnya fayamur nam dari berbagai penjuru dan dari berbagai arah. Fayamurru awailuhum ala buhairati tabariyah. Nah, kemudian mereka nah, berjalan dengan cepatnya melewati danau At-Tabariyah dan meminum seluruh air. Fayashrabuna ma fiha dan meminum seluruh air yang ada pada danau tersebut. Wa yamurru akhiruhum fayaqulu laqad kana bi hadhihi marratan ma'un. Nah, kemudian ada barisan yang paling belakang di antara mereka sampai di danau terus berkata, sungguh dahulu di sini masih ada airnya. Nam, Wa yuhsaru Nabiullah Isa wa ashabuhu hatta yakuna ra'su thawri li ahadihim khairan min mi'ati dinarin li ahadikumul yaum. Ketika itu terkepunglah Nabiullah Isa alaihi salam serta para sahabat beliau Nah, terkepunglah dan keberadaan Ya'juj wa Ma'juj yang memenuhi bumi. Barakallahu fikum. Hatta yakuna ra'su thawr. Sampai hingga kepala sapi itu ketika lebih berharga untuk mereka daripada uang seratus dinar. Daripada uang seratus dinar bagi kalian di masa di masa ini. Bagi kalian di masa ini fayarghabu <clears throat> Nabi Allah Isa wa ashabuhu ay ilallah maka Nabi Allah Isa alaihissalam berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga para sahabat beliau berharap pula kepada Allah. Fayursilullahu alaihimun naghaf fi riqabihim. Hingga pada akhirnya Allah Jalla wa ala mengirimkan kepada mereka an-naghaf ay ad cacing ya cacing yang biasa berada atau belatung yang ada yang ada di hidungnya eh, hidungnya sapi atau hidungnya kambing yang sedang berpenyakit. Barakallahu fikum. Ya. an ini cacing ini fi riqabihim. Allah masukkan dan Allah kirimkan ke leher-leher Ya'juj wa Ma'juj fayusbihuna farsa kamauti nafsin wahidah sehingga mereka pun menjadi apa? menjadi bangkai bangkai dalam waktu yang hampir bersamaan. <coughs> Mati ya secara seketika bersama-sama. Tsumma yuhbitu Nabiullah Isa wa ashabuh ilal ardh. Kemudian turunlah Nabiullah Isa dan beserta para sahabatnya yaitu saat salafiyun di masa itu. Maka tidak didapati satu jengkal pun. Tsumma yuhnam falay fala fil ardi mawdi'a shibrin ila ma ila illa mala'ahu zahamuhum wa natnuhum tidak ada satu jengkal pun tempat di muka bumi ini kecuali dipenuhi oleh bangkai dan bau busuknya Ya'juj wa Ma'juj. Nas'alullah salamata wal afiyah. Nabi Allah Isa wa ashabu ilallah. Maka kembali Allah Isa dan para sahabatnya berharap kepada Allah Azza wa Jalla fayursilullahu tayran ka'anaqil bukht maka Allah Jalla wa Ala mengirimkan burung-burung yang lehernya seperti unta. Nah, fatahmiluhum fatatruhuhum haitsu Allah. Maka burung-burung tersebut akhirnya membawa bangkai-bangkai Ya'juj wa Ma'juj dan kemudian melemparkan di tempat-tempat yang Allah Tabaraka wa taala kehendaki. Naam. Thumma yursilullahu mataran la yakunnu minhu baitu madarin wala wabarin fayaghsilul arda hatta yatrukaha naam kazzalafah. Kemudian Allah Jalla wa'ala berikutnya mengirimkan hujan yang tidak menyisakan satu rumah maupun maupun enam e, kemah atau tenda pasti akan membasahi bumi dan menjadi licin. Kemudian dikatakan kepada bumi itu, Thumma yuqalul Ar, Kemudian dikatakan kepada bumi. Ambiti thamarataki. Waruddi barakataki. Nah, ambiti thamarataki. Tumbuhkanlah, keluarkanlah buah-buahanmu. Waruddi bibarakataki. Dan ke kembalilah dengan barakahmu. Fayauma idin. <coughs> تأكل العصبة من الز من الز من الرمانة ويستظلون بكحفها ويبارك في آه، في الرسل حتى أن اللقحة من الإبل لا تكفي الفئة آه من الناس واللقحة من البقر لا تكفي القبيلة من الناس طيب واللقحة من الغنم لا تكفي الفخذ من الناس فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت أباط آه، آه، نعم أباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس ويتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة وهذا من أقوى الأدلة على استمرارية الطائفة المنصورة al-qa'imah المنهج al-manhaj salafi ila نعم sa'ah. Nah, paragraph tersisa paragraf terakhir dari hadith ini. Fa insyaallah taala ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah akan kita jelaskan dan akan kita baca makna dan artinya pada pertemuan berikutnya dan juga kita akan melanjutkan apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdullah Ibn Salfiq hafizahullah taala berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa naktafi bihadza Wa sallallahu sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum wa wassalamu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.